Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ramadan dari Sukabumi, Bu ya. Dari Sukabumi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang saya hormati, semoga selalu dilancarkan perjuangan dakwahnya. Amin. Amin ya Rabbal. ya yang saya dari Sukabumi mau bertanya, saya pernah dengar di video Bu ya bahwa membuat patung itu haram. Apa? Apa? Bahwa membuat patung itu haram iya. ya. Buya. Ya. Lalu bagaimana kalau patung itu sudah menjadi simbol suatu daerah seperti patung Selamat Datang di Jakarta atau patung Bima di Cirebon? Apa kita biarkan saja atau bagaimana? Bahkan di suatu daerah di Indonesia yang mana bupati di tempat itu banyak membuat patung-patung pewayangan sehingga banyak umat Islam dan ulama setempat itu protes dan ingin menghancurkannya. Dan setelah ulama itu wafat, Bupati tersebut makin merajalela membuat patung-patung dengan alasan melestarikan budaya sehingga di tempat itu syiar budaya lebih besar daripada syiar Islam. Itu Buya yang dipertanyakan bagaimana Buya mohon pencerahannya. Gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah SAW memperhatikan tentang psikologi umat dan masyarakat. Sampai Nabi mengatakan kalimun nasa ala qadri ukulihim kalau omong dengan orang sesuai dengan kemampuan akal mereka dan pahami kejiwaan mereka. Sehingga fatwa itu kadang-kadang perlu dikemas. Halal tetap halal, haram tetap haram. Tapi tidak semudah itu fatwa itu diberikan. Sehingga ada namanya da'i, ini ada fatwa. Ada da'i, ini ada umat. Maka da'i atau ustaz itu mengemas agar fatwa ini tanpa dirubah, dihadirkan di umat dengan lembut, dengan indah. Yang namanya patung adalah haram, tetap haram. Kecuali anak kecil yang main boneka. Ada tiga model gambar. Gambar yang mutlak adalah haram. Gambar itu ada lima hukum gambar. Yang mutlak haram adalah gambar yang berbentuk. Yang pertama berbentuk, yang kedua adalah dari yang bernyawa. Apakah manusia atau binatang adalah haram jika berbentuk patung. Berbentuk pokoknya. Yang kedua adalah gambar dari bentuk. Dan ada gambar yang mutlak halal. Patung yang mutlak halal adalah patung yang tidak dari binatang bernyawa. Contoh patung pohon dan sebagainya adalah mutlak halal ya patung binatang eh patung pepohonan mutlak halal ada yang hilap di antara ulama adalah tidak berbentuk kayak lukisan dan sebagainya tapi di situ adalah isinya nyawa bentuk pada nyawa gambar manusia binatang ini hilap di antara ulama kebanyakan mengatakan haram khususnya umat apa kaum muslimin dari India sana dan wajar karena di sana banyak orang menyembah gambar ini ini adalah gambar yang lukisan dari bentuk manusia ini karena yang dalam hadis Nabi itu adalah tamatil patung-patung sehingga ini mungkin menyerupai. Dari sisi dia adalah bernyawa, cuman dia tidak berbentuk, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini lebih baik dihindari. Tidak perlu punya lukisan yang ada gambar binatangnya karena ini khilaf di antara para ulama. Kemudian yang keempat adalah uh, fotografi. Fotografi adalah Kebanyakan ulama mengatakan boleh asalkan tidak bangkitkan syahwat dan sebagainya karena fotografi bukan mengarang. Sebab diharamkannya patung dan gambar tadi karena dia mengarang. Nanti di akhirat suruh meniupkan roh karena dia telah memenyuk, kita membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Tapi kalau fotografi fotografi adalah sesuatu yang sudah ada cuma disimpan di dalam kalau kamera itu ada ada pantulannya disimpan kemudian dihadirkan dalam bentuk anak ini adalah itu saya gambar saya gambarmu gambar dia itu hanya kalau membangkitkan syahwat atau tidak itu yang menjadi halal haramnya. Jadi pada yang fotografi adalah bukan sesuatu yang terlarang karena apa? Itu tidak membuat sesuatu yang baru. Dan kalau kalau orang mengharamkan fotografi dengan hadis la'anallahu musawwirin, terkutuklah orang yang memoto di zaman Nabi belum ada foto. Sehingga dalam pembahasan usul fikih itu ada namanya tahkikul manat dan tangkikul manat. Kita kembali kepada yang dimaksud Nabi waktu itu apa? dan yang tidak ada hubungannya kita pinggirkan maka ulama mengatakan fotografi tidak masuk bagian ini biarpun kita juga menghargai sebagian ulama India termasuk foto dari yang bernyawa pun akan diharamkan karena apa? mereka sangat dekat dengan tradisi Hindu Buddha yang mereka menyembah gambar dewa-dewi yang disakunya bagi mereka yang berpergian jauh kita pernah juga punya kawan yang mereka adalah dari India yang ngajar ternyata di kamarnya penuh dengan gambar-gambar jadi kita maklumi sekali ulama India yang mengharumkan foto artinya ini adalah bab hilaf sebaiknya kita ada tidak kemudian sebagian ulama menjaga agar tidak utuh dipotong dan sebagainya yang jelas fotografi adalah banyak ulama mengatakan boleh nggak ada masalah asalkan terhormat bukan foto perempuan yang buka aurat dan seterusnya itu adalah rendah dan hina yang foto rendah yang difoto adalah rendah lebih rendah lagi yang difoto mau auratnya disebar ke sana kemari tidak ada kemuliaan bagi wanita semacam itu baik kemudian yang kelima adalah dari binatang-binatang kayak patung tadi, tapi untuk mainan anak kecil saja. Kayak boneka-boneka itu diperkenankan bagi anak kecil. Bapak-bapak boleh memberikan boneka untuk anak-anak, tapi bapak-bapak memberikan hadiah kepada istri haram. Biarpun sayang sama istrinya, istri saya hobi boneka, jangan dibelikan boneka. Cukup bapak sebagai hadiah, bukan boneka. Ini, ini, ini jangan boneka untuk anak-anak saja. Anak pertama buat pertama boneka adalah untuk anak perempuan dalam hadis Sayyidah Aisyah itu. Cuman dikiaskan anak kecil pun, anak laki-laki pun pun boleh kalau itu adalah anak-anak kecil. Jadi membelikan hadiah boneka buat anak kecil adalah diperkenakan. Baik kemudian setelah itu, anggap saja patung jelas adalah haram. Akan tapi mohon maaf, dalam menjelaskan hukum itu tidak gampang. Kita harus cek dulu apakah Pak Bupati itu tahu halal atau haram. Pernahkah kita duduk dengan dia? Lihat, dakwah Nabi itu tidak main hantam, mohon maaf ini. Dimanapun tempatnya. Mohon maaf kita tidak bisa mengutuk orang yang mabuk di pinggir jalan sana. Karena selama ini kita tidak pernah duduk dengan mereka apa ada kita tidak bisa mengutuk bencong karena saya tidak pernah diberi kesempatan duduk dengan bencong, tapi tetap mengatakan, Pak, kaum laki-laki menyerupai perempuan adalah haram dan dikutuk oleh Allah. Tapi kami tidak berani mengatakan kamu terkutuk sebab ada marhalah dakwah itu. Jadi kita harus tanya dulu, apakah orang itu mengerti atau tidak? Dan kita pernah duduk atau tidak? Jangan sampai justru kita menjadi diancam oleh Nabi Bashiru walatunafiru. Karena kita menjadikan orang menjadi pembangkangan. Ada kita itu dalam kaidah, ada khotok kesalahan dalam berpikir bukan kesalahan dalam pemikiran kesalahan cara berpikir ada orang ada orang kesalahan di dalam cara berpikir karena dia tidak punya dasar-dasar pemikiran yang benar tidak punya guru yang benar ada orang salah tidak mengerti jadi dia tidak bisa dihukumi sebagai salah mutlak karena tidak pernah ngaji makanya mohon maaf bagi orang yang memang cara berpikirnya salah kalau kita hantam mohon maaf kita akan kenal mengerti teroris dan sebagainya kalau teroris masuk di penjara kita ceramai oh bukan bukan bukan kita dia bukan butuh ceramah bukan dia punya guru dan dia punya keimanan sampai berani mati dia dia adalah salah cara berpikirnya jadi kita perlu duduk dengan dia kita ajak berpikir yang benar baru nanti bisa selamat dia kadang langsung kita ceramai dan sebagainya dia ketawa seperti halnya orang-orang yang tidak kenal agama sama dengan kita ngerawat anak-anak murahik murahik itu adalah anak yang masa pubertas kalau kita lawan jangan itu nak tidak seneng anak itu dia malah membangkang ada sifat pembangkangan ada sifat pembangkangan sama orang yang belum punya pengalaman ilmu agama, kalau kita tegur keras akan membangkang. Berarti kita mengajari dia membangkang dengan syariat Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi? Kita duduk dengan Assalamualaikum. Kita beri hadiah dan seterusnya. Kita ajak bicara baik-baik. Sebab apa? Dia adalah sama dengan orang murahik, orang masa pubertas tadi. Karena dia adalah masa transisi mungkin. Atau belum punya latar belakang agama yang kuat. Sehingga kalau kita hantam, maka menjadi keras. Inat, pertentangan. Ini cara psikologi semacam itu. Jadi di dalam kita mengajak kepada kebaikan tidak cukup dengan ilmu syariat halal haram, akan ah, tapi harus kita cermati orang ini seperti apa. Mohon maaf misalnya pejabat tersebut sudah tahu tidak kalau itu halal haram. Dan sudah pernah ada yang ngajak diskusi baik manis dengannya. Kalau langsung kita hantam kita masuk babu. basyiru wala tunafiru. Ambil orang dengan keindahan jangan kau bikin lari. Ini mana mana Manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentang keharaman tetap haram patung yang ada di Mimia adalah haram, patung yang ada di Kuningan adalah haram. Cuman bagaimana kita menyelesaikan itu semuanya? Memang kita banyak PR, urusan kita bukan urusan patung, urusan kita banyak urusan perzinaan dan sebagainya. Urusan kita banyak yang lain-lainnya. Dan lagi ada, mereka itu tidak ngerti karena mereka adalah orang umum, hanya melestarikan budaya dan seni dan sebagainya. Maka coba, sudah 10 tahun dia dokter kesenian, seni rupa, bayangkan. Setelah itu kita katakan haram, haram, haram begitu. Ya nggak bisa. Akan tapi yuk kita hari kita ketemu. Ada beberapa uh, kenalan anak-anak yang seni rupa dan sebagainya. Kita bawa dengan kelembutan. Baiklah, kalau memang kamu di bagian seni rupa, sekarang diarahkan seni rupa yang halal. Bukan langsung kita mengatakan haram. Karyamu adalah menghancurkan orang, mengarahkan ke neraka. Ini apa-apaan nih? Saya sekolah 10 tahun dokter seni rupa. Hanya kau haram-haramin saja enak aja hati-hati kita dalam mengajak kebaikan jangan sampai kita seolah-olah mengajak kepada kebaikan akan tetapi ternyata kita justru malah menjauhkan orang dari kebaikan basyiru wala tunaffiru kita tidak akan berani mengutuk satu orang pun kecuali kita pernah duduk dengannya tapi secara umum iya membuat patung huma haram terkutuk la'anallahu musawirin Allah akan mengutuk orang-orang yang membuat foto foto patung ya tapi tidak bisa menunjuk kamu kamu kamu kamu tidak jangan sampai orang itu malah menjadi pembangkang ada manhaj di dalam menyampaikan kebenaran. Paling tidak kita mulai, Anda jangan buat patung di rumah Anda. Satu selesai. Kemudian orang dekat dengan Anda jangan membuat patung, itu mulai dari situ dulu. Baru nanti kita berbicara tentang yang lebih luas, barangkali anak Anda nanti menjadi bupati dihancurin itu semuanya. Mungkin perlu tembok. Berhala dihancurkan Nabi setelah Fatuh Mekah. Berhala yang ada di Kebang Mekah tidak dihancurkan Nabi seketika. Bukan karena Nabi tidak punya kekuatan, tidak salah. Kalau Nabi tidak memberontak karena tidak punya kekuatan, salah. Karena kekuatan Nabi dengan Allah ada mukjizat. Nabi ada strategi begitu, tadarruj. Sampai Nabi kembali ke Makkah, ada fathum Makkah, baru dihancurkan itu semuanya. Karena sudah pada waktunya. Jadi semuanya harus ada manhaj. Termasuk anda mendidik anak anda. Kalau anak masih, jangan langsung disalah-salahin begitu. Maka dia justru tambah lari ada satu sifat inat. Inat itu penentangan, pembangkangan. Akhirnya apa? Bukan dia dia mengajak. Hmm. Lihat, setelah kita marah dia sambil senyum-senyum, senyum aja. Coba. Kenapa? Sampai ustad kiainya pun dikitin Apa tuh? Karena apa? Kita telah menanamkan inat. Coba kalau dengan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi SAW, dia biarpun dia tidak setuju, dia akan tidak berani semacam itu. Loh, kapan kita berbuat tegas dan sebagainya? tentu harus. Kapan itu? Setelah kita lampaui marhalah ini. Marhalah ini. Kemudian marhalah yang pertama tidak harus langsung selesai hari itu. Barangkali mungkin keputusan seorang RW harus membuat patung semuanya. Ini menarik keputusan kan harus kumpul dulu. Jadi jangan hari itu harus selesai, enggak begitu dong. Jangan kita memaksa orang melebihi di atas kemampuannya. Semua karena dia sudah ngambil keputusan, mohon budaya di kampung ini dilestarikan, dihibur kepada semua keluarga membuat patung. Tatonya sudah semuanya belanja semen dan sebagainya, besi, tatonya tiba-tiba dilarang. Apa-apaan nih kan begitu. Mungkin perlu diarahkan, dikumpulkan. Sudah beli semen, boleh ini semua. Alhamdulillah. Mohon maaf. Sekarang agar tetap semuanya bermanfaat, sekarang kita akan rubah. Semennya dikumpulkan, kita tidak jadi buat patung tapi buat masjid. Oh kan enak begitu. Loh, ini cerdas. Jangan langsung dipatahin patung. Lah di rumah mau diapain ini? Langsung keburu emosi ini orang. Sudah terlanjur beli semen, besi, nggak boleh lagi. Oh, oh, Eh, tapi diarahkan yang lebih bagus kalau masalah seni ayo kita membuat masjid yang paling seni seluruh dunia jadi perlu diarahkan semuanya perlu manhaj inilah manhaj kita akan tapi kalau kita menemukan sebagian ulama yang tegas keras itu saya tidak Umar biarkan seperti itu tapi kalau bertanya dengan kami jawabannya semacam ini wallahu a'lam bisawab